رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما علف وحفظ الله نفعنا به ولو بيان الدارين آمين قال كتاب الحج والعمرة kita akan bahas tentang haji dan umrah dan ini merupakan rukun Islam yang kelima semua rukun Islam hampir dikatakan semua kaum muslimin melaksanakannya kecuali dua yaitu haji dan umrah, kemudian zakat. Hanya kalangan-kalangan tertentu. Selain pengertian daripada had di sini adalah secara bahasa al itu Bertujuan. Haji juga aku bertujuan untuk mendatangimu. Wasyara'an sedang menerapi syar'i haji itu adalah Gastu Baitillahil Haram linnusuk. Bertujuan datang ke, ke rumah Allah linnusuk untuk melaksanakan ibadah. Ibadah yang berkaitan dengan haji itu namanya nusuk. Tariful umrah, sedangkan arti atau definisi daripada umrah secara bahasa adalah aziarah berkunjung Wa syar'an sudah menaati syar'i ziaratu Baitillahil Haram lin nusuk yaitu mengunjungi baitillahil haram yaitu Ka'bah lin nusuk untuk melaksanakan nusuk haji umrah. Wal aslu sedangkan dasar atau dalil akan kewajiban haji adalah firman Allah taala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila dan wajib untuk Allah kepada manusia untuk melaksanakan haji bagi siapa yang mampu untuk menuju ke sana. Wasanatu fardihi sedangkan tahun kewajiban melaksanakan haji fisanati min al hijrah yaitu tahun ke-6 Hijriyah. Wagila sanata si'ah dan ada yang mengatakan tahun ke-9 sedangkan Nabi baru bisa melaksanakan haji pada tahun yang ke-10 tidak lain karena kesibukan beliau dan ketidak ada kesempatan beliau melaksanakan haji pada tahun-tahun sebelumnya tapi sebagian sahabat Nabi sudah melaksanakan haji sebelum Nabi Fadluhu keutamannya fil hadithi gala sallallahu alaihi wasallam al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya itu merupakan kafarah, pelebur dosa. Lima bainahuma antara keduanya. Wal hajjul mabrur sedangkan haji yang mabrur laisa lahu jaza tidak ada balasan untuk yang melaksanakannya illal jannah kecuali surga. Wa sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yunfiyani dzunuba wal faqra kama yunfil qiru khabatal hadid wal zahab wal fiddah. Walaysa lil hajjati al mabrurati thawabun illa al jannah. Hendaknya kalian ikuti pekerjaan haji dengan umroh. Karena kedua pekerjaan itu, yaitu haji dan umroh, dapat meniadakan dosa-dosa dan kefakiran. Sebagaimana yang namanya kerak-kerak besi itu dapat hilang. Dengan apa? Dengan kir. Wadzahab wal fitob itu pula emas dan perak dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man hajja hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummu. Barang siapa yang melaksanakan haji dan tidak melakukan perkataan yang keji ataupun perbuatan yang dosa berupa berhubungan badan dengan istrinya, ketika melaksanakan haji, maka dia akan pulang ke rumahnya dalam keadaan seakan-akan baru dilahirkan kembali oleh ibunya. Wal hajjul mabrur. Apa sih haji yang mabrur ini? Banyak orang yang melaksanakan haji tapi tidak diketahui apakah hajinya mabrur atau tidak. Cuma doa saja yang banyak terucap dari lisan orang yang menziarahinya atau orang yang berpisah dengannya. Dengan katakan semoga hajinya mabrur. Haji mabrur itu kayak gimana sih? Katanya di sini al-hajjul mabrur huwa alladzi la yukhalituhu ismun. Yaitu yang pekerjaan hajinya tidak sama sekali tercampurkan dengan dosa. Min hina ihramihi dari mulai ihram niat ilahi ni tahalli sampai tahallul tidak ada dosa dilakukan. Itu haji mabrur. Semua pekerjaan wajibnya dilaksanakan, rukunnya dilaksanakan, kemudian sunnahnya dilaksanakan, Ditambah lagi tidak pernah melakukan dosa dari awal sampai akhir. Nah, itu yang namanya haji yang mabrur. Nah, sehingga seperti yang diriwayatkan dalam kitab Ar-Rihab untuk uh, karangan Syed Muhammad Al Maliki disebutkan di situ bahwasanya pernah suatu waktu yang melaksanakan haji itu pada kala itu sebanyak 600 ribu orang. Kalau sekarang sudah hampir 3 juta lebih. Akan tetapi salah satu para wali Allah yang melaksanakan haji pada waktu itu bermimpi ada dua malaikat yang sedang mencatat-catat berada di atas Arafah. Yang satu mengatakan ini haji kali ini yang diterima oleh Allah Ta'ala hanya enam orang. Dari sekian banyak itu cuma enam orang yang diterima. Lalu satunya lagi mengatakan gal iya, iya benar dalam catatanku juga semacam itu. Kan. <laughs> Jadi 600 ribu yang diterima cuma satu orang, eh cuma enam orang, berarti 100 ribu satu orang yang diterima. Hmm, oleh karenanya jadi haji itu bukan semua eh, pekerjaannya itu berarti haji yang mabrur belum tentu karena haji mabrur itu harus diawali dengan beberapa hal yang disyaratkan sebelum melaksanakannya. Dari segi niatnya harus baik, bekal yang digunakan harus baik, dan kadang-kadang uang hajinya aja sudah tercampurkan dengan bank, dengan riba. Dan itu sebetulnya tanggung jawab pemerintah. Jadi 15 tahun sekarang sudah harus nyetor. Terus uangnya 35 juta. Padahal yang kemarin itu Syaratnya itu harus 25 juta setoran pertama, 25 juta. 25 juta per tahun berapa bunganya? Dua tahun, tahun kedua berapa bunganya? Tahun ketiga berapa bunganya? Sengaja mereka masukkan ke dalam bank untuk dibungakan. Dicampur aduk antara uang hajinya dengan uang riba. Walaupun dia tidak sengaja, tapi mereka, pemerintah ini sengaja mencampur adukkan. Jadi berbeda dengan negara-negara tangga, negara jiran dan sebagainya, nggak ada yang semacam itu. Ini merupakan sebuah PR kita, terutama kepada para pejabat, supaya jangan kumpulkan antara urusan ibadah dengan urusan dunia. Enggak sudah pertimbangannya dunia dan sebagainya, ya cukup. Yang namanya pendaftaran itu enggak usah harus me meletakkan uang, harusnya seperti itu. Ataupun kalau harus meletakkan uang, uang pendaftaran satu juta cukup. Ini enggak. Tapi lebih daripada 50 persen yang harus diletakkan dan disetorkan. Dan itu pun baru dapat e, melaksanakan haji kalau sekarang ini 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian ya. Nah, sehingga dikhawatirkan harta itu bercampur dengan uang riba. Ya. Itu masalahnya. Ya. Dan itu pasti walaupun walaupun tapi kan mereka yang mengembangkan. Bunganya enggak enggak diberikan kepada kita. Betul, nanti sama pemerintah bunganya itu nanti diletakkan untuk mencari tempat uh, apa tempat tinggal yang lebih dekat untuk tambahan ini tambahan itu dan sebagainya diambil dari situ itu kas abadi itu namanya diambil dari situ dan itu tidak tersentuh hampir dikatakan oleh karenanya baru-baru ini menteri agama kita itu tersandung korupsi ini ini bukan sebetulnya mungkin ya bukan kesengajaan darinya tapi memang sistem yang ada, proses yang ada sebelumnya seperti itu. Sehingga mau tidak mau dia terbawa ke sana dengan aturan yang baru ini. Aturan KPK yang dibuat itu. Nah, jadi bahkan dikatakan departemen eh, agama ini adalah departemen yang paling banyak uangnya karena mengalir situ uang dari kas abadi itu. Nah, dari mana kas abadi itu bunga hasil bunga <laughs> hasil bunga itu di, di apa diperbantukan kepada pesantren, diberikan kepada kiai untuk berangkat haji dan sebagainya. Yang semacam itu digunakan untuk ibadah. Solusinya ikut haji non reguler yang plus satu keutamaannya, nggak campur uangnya. Dua, di tempat pemondokan itu tidak ada campur baur antara laki sama perempuan. Tapi kok yang pemerintah campur baur? Nah gitu. Ya memang lagi-lagi uang yang jadi masalah. Kalau non reguler sekarang ini bisa jadi 90 juta per orang. Kalau ikut pemerintah bisa tiga orang. Nah tapi kalau kita punya uang, ya lebih baik ikut yang non reguler. Karena di situ kadang-kadang kan pemisahnya antara laki sama perempuan sama tas besar. Nah, jadi eh, setiap kali melihat perempuan, melihat aurat dan sebagainya, berbaur, kadang-kadang bercengkrama dan dan sebagainya. Dan itu semua bertentangan dengan agama. Oleh karena itu, nah itulah semua itu dari sistem yang menggerakkan sistem yang buat sistemnya itu adalah orang-orang yang bukan bukan ahlinya. Nah, harusnya yang taruh situ ditaruh situ itu kiai-kiai. Harusnya seorang yang mengerti, tapi mereka nggak mau. Kalau kiai-kiai hanya lurus bersih, nggak ada kesempatan deh buat mereka. Nah itu. Jadi harusnya oleh karenanya yang muncul-muncul di televisi, kenapa bukan orang alim yang lurus? Kok justru mereka-mereka ini? Nah, karena memang mereka mempunyai uh, visi dan misi yang berkaitan dengan tujuan mereka. itu uh, eh, melegalkan agama atau memberikan pengertian kepada mereka semuanya jangan sampai fanatik dalam agama agama itu sama kan sama-sama dari langitnya sama-sama punya kitabnya sama-sama nabinya ya, gitu jadi secara halus sehingga sekarang ada doa lintas agama sehingga ada nanti ketika Natalan kita harus uh, untuk toleransi kita katakan selamat Natal gitu. mereka juga mengatakan minal aidin nur faizin doa bersama antara ulama, pendeta, Hindu dan sebagainya. Hanya bagaimana mungkin itu terjadi? Jadi bahkan kalau kita melaksanakan salat istisqa, kalau di situ ada orang kafir yang ingin ikut serta, maka hendaknya boleh, jangan ditolak tapi dibedakan tempatnya. Harusnya seperti itu. Ini enggak jadi satu. Jadi muslimnya di tengah, diapit oleh pendeta sama Hindunya nah sebagainya itu semua. Ini sekarang sudah lagi ramai ya begitu. Kita jangan ikut semacam itu. Kita bukan berarti intoleransi, tapi toleransi itu ada batasnya. Dan tidak ada toleransi seperti agama Islam itu tidak ada. Artinya kita menerima mereka tanpa mengganggu mereka seperti sekarang yang terjadi itu di Bali itu. Itu kaum muslimin menerima transmigrasi yang datang dari Bali tanpa ada hambatan, tanpa ada perlawanan, tanpa ada pemusnahan. Dianggap mereka sebagai saudara. Tapi baru-baru ini mereka telah mulai e, mengotak atik harga diri kaum muslimin. Dengan mengatakan Bali tidak menerima syariat Islam. Nah, tidak diperbolehkan para pekerja itu dengan jilbabnya nggak boleh menolak syariat Islam. nah, ini yang toleran intoleransi siapa kita atau mereka? Gitu. Nah, tapi kalau kita berkoar-koar demo, mengatakan ini adalah suatu intoleransi dan mereka ditolak. Sama seperti HAM ini. Hak asasi manusia ini bunuh hanya berapa orang? Dari kalangan non-muslim. Maka dunia semuanya berteriak-teriak. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Tapi sekali Palestina dibunuh, ribuan orang diam saja. Mana mereka? Dan kepada mereka kita akan harus manut, kepada mereka kita harus tunduk, kepada mereka kita harus tidak enak, nggak ada tidak enak tidak enakan. Dan mereka itu adalah keluarga kita, saudara kita, dari daging kita, satu agama. Hmm, tapi mana di mana letak keadilan daripada hak asasi manusia ini? Jadi hak asasi manusia itu sasarannya cuma orang Islam. Kalau orang kafir yang digitukan, ah itu melanggar hak asasi manusia. Tapi kalau orang Islam nggak apa-apa, sebaik-baiknya nggak apa-apa. Itu nggak melanggar hak asasi manusia gitu. Itu jahatnya mereka. Dan salahnya siapa? Salah kaum muslimin sendiri. Karena kaum muslimin itu gampang eh, diombang-ambingkan, kasih uang sedikit sudah mau. Pem tunduk kepada Nah, jadi hubud dunia dan takut mati kata Nabi itu adalah penyakit wahan itu. Hubud dunia dan takut kematian. Itu yang menjadikan sebab akhirnya Indonesia nggak punya punya harkat diri, nggak punya harga diri, mau diintervensi asing dan sebagainya. Yang namanya eh, kaum muslimin sudah tidak dengar lagi para kiainya. Kiainya sudah mengatakan coblos ini nggak mau laksanakan. Nah, sudah sekarang baru menyesalnya. Hmm, jadi ini salah satu contoh bagaimana gambaran kaum muslimin ada sekarang ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Banyak tapi banyak itu kagusa isir. Jadi banyaknya itu sama seperti buih yang ada di lautan. Bawa ombak sana ikut, bawa ombak sini ikut. Nah itu, nggak ada kekuatan sama sekali. Banyaknya banyak, tapi kita menjadi santapan dari berbagai macam minoritas ini yang ada di Indonesia maupun di luar negeri sana. Nah, jadi ini terus akan berlanjut dan sebab utamanya karena mereka tidak benar-benar membina keimanan dan ketakwaannya dengan ilmu. Nah, jadi hati-hati dengan penyakit, dua penyakit ini takut mati sama Hubud dunia. Nah, ini sudah menjalar di antara kita sudah. Hubud dan hubud dunianya sudah menjalar. Dan takut kepada kematian itu yang menjalar. Jadi kematian itu tidak bakal kemana-mana. Yang bikin mati Allah. Bukan siapa-siapa. Jangan takut pada penyakit, jangan takut pada siapa. Kalau sudah waktunya mati, mati. Berapa banyak teman kita, saudara kita yang mati tanpa sakit. Berapa banyak yang sakit sampai sekarang belum mati-mati juga. Nah, jadi artinya bukan karena penyakit kita nggak usah takut mati mati. Yang kita takutkan bukan matinya, yang kita takutkan itu mati dalam kasul khotimah itu yang kita takutkan. Dan itu sudah marak dan merebak di antara masyarakat Muslim. Kenapa? Sebab Nabi SAW tidak pernah melihat suatu hal kecuali pasti disampaikan kepada kita. Di antaranya disampaikan adalah Sayati alaikum zamanun yafirruna minal ulama kama yafirrul ghanamu anizbi. Bakal datang suatu zaman mereka itu akan berlarian daripada ulama sebagaimana berlariannya para kambing ketika bertemu dengan musang. Takut ketemu ulama itu takut. Fahina izin kata Nabi SAW kalau itu terjadi, ibtalahum bitalah saja asya mereka akan tertimpa dengan tiga hal. Mari kita lihat sudah terjadi apa enggak. Yang pertama kata Muhammad, yarfaillahul al-barakata fi amwalihim. Allah akan mengangkat keberkahan dalam harta mereka. Nah, coba lihat. Harta banyak tapi nggak berkah. Habis begitu saja. Kemana kita nggak tahu. Nggak ada berkahnya. Kerja dari pagi sampai malam. Sampai sekarang rumahnya masih ngontrak. Nggak bisa beli rumah. Nah, ini kan nggak ada barokahnya itu namanya. Yang kedua, yusallitullah alaihim sultanan jairan. Allah akan mengangkat bagi mereka seorang pemimpin yang zalim. Nah, kalau sudah tidak turut tunduk kepada para ulama, jadinya seperti ini diangkat pemimpin-pemimpin yang zalim. Tapi ini masih mending, dua hal ini masih mending. Tapi yang ketiga ini yang kita takutkan. Di mana kata Rasulullah yakhrujuna minat dunia bila iman. Mereka akan keluar daripada dunia dengan tanpa iman alias mati dalam keadaan sul khatimah. Sama itu yang kita takutkan. Jadi sebab daripada semua ini adalah hubut dunia. makanya jadi kita harus yakin dunia itu tidak akan kemana-mana. Jangan sampai gara-gara dunia kita berdosa. Jangan sampai gara-gara dunia kemudian kita akan iri dengki, sombong dan sebagainya. Jadi nggak bakal aman aja nah, jangan, sampai kita itu dijadikan oleh dunia itu sebagai budaknya, tapi kita yang menjadikan dunia itu budak kita. Jadi jangan sampai kita maruk kepada dunia. Jadi dunia itu nggak bakal kemana-mana, biarkan di tangan kita. Waktunya datang datang, waktunya pergi pergi, nggak usah dipikirkan. Tapi kalau sudah eh, menjadikan buta semuanya. Cinta pada dunia dan sebagainya sampai melanggar ini, melanggar itu dan sebagainya. Ya, nggak bakal barokah. Dunianya nggak mana mana dikumpuk ditumpuk-tumpuk-tumpuk. Bukan dia yang menikmati, orang lain yang menikmati. Nah, lalu takut kepada kematian. Ini adalah wahan. Yang dimasukkan Nabi Asam dalam hadis tersebut. Sehingga kaum muslimin banyak tapi tidak mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, Sebab utama daripada dua hal ini terjadi yang menjadi penyakit umat sekarang ini adalah ketidaktahuan mereka. Ketidaktahuan mereka akan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, majelis-majelis semacam ini adalah majelis yang begitu menyelamatkan kepada kita semuanya. Dengan majelis ini kita bisa tahu, oh mana yang benar, mana yang salah. Mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah jadi itu syariat Nabi dan syariat Nabi ini mempunyai rahasia. Kalau rahasia itu berada dalam hati kita, maka akan timbul sebuah keimanan dan ketakwaan. Gal, wagil haji mabrul huwa al magbul. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya haji mabrur itu adalah yang diterima. Waqad hajjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hajjatan wahidatan fis sanatil 'ashira ba'dal hijrah. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji hanya satu kali, umrah beberapa kali, empat kali, yang yang termaktub dalam sejarah. Tapi kalau haji hanya sekali, yaitu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Sedangkan sebelum hijrah, maka Rasulullah melaksanakan haji berkali-kali, tapi dengan cara yang bukan seperti ini. Haji dengan syariat yang lama. Wa qad Rasulullah sallallahu arba'a umar. Nah, ini. Dan adalah Nabi SAW melaksanakan umroh sebanyak empat kali umroh. Dengan cara yang semacam ini. Kalau sebelumnya, sebelum hijrah, nah itu tidak dapat terhitung. Yaitu yang pertama umratul Hudaybiyah. Fidil Qa'dah. Asana Asadisa. Yang pertama umroh hudaibiyah Yang terjadi di bulan Dhul tahun ke-6. Kemudian yang kedua umratul Qadha. Fidil Qa'dah. Asana Sabi'ah. Yang ketiga, umrah badan dihai ghazwati Hunain. Ahrama biha mil jirana fi Syawal sanah Tamina. Jadi umrah setelah kepulangannya dari peperangan Hunain. Yang keempat, umrah yang beriringan dengan hajinya alaman gola annahu hajjan hajja garinan. Jadi tahun 10 berarti. Dan itu haji yang terakhir dan awal bagi Nabi karena setelah itu Nabi SAW kemudian meninggal dunia, tepatnya tiga bulan berikutnya. Jadi Idul Hijjah, Muharram, Safar, Rabil Awal, tanggal 12 meninggal dunia. Wa hukmul hajj. Fardu ainin bil ijma. Jadi hukum haji adalah wajib fardu ain kepada semua kaum muslimin yang mampu. Baik laki ataupun perempuan. Wa hukmul umrah. Sedangkan hukum umrah Fardu ain fi mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i sama seperti haji, fardu ain. Wa qila innaha sunnatun muakkadah. Ada gaul yang mengatakan bahwasanya umrah itu adalah sunnah muakkadah. Lihat di takliknya bahwa wa mazhabul Malikiyah wal Hanafiyah. Dan itu adalah mazhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Wa indal Hanabilah kaulani sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal ada dua gaul, yang satu mengatakan wajib dan yang lainnya mengatakan sunnah. Wala tajibani fil umrah illa Maratan wahidah dalam mazhab Imam Syafi'i, haji dan umrah itu tidak wajib kecuali satu kali dalam seumur. Wa qad yajibul hajju aktsara min marratin idza kana nazran aw qada'an. Dan kadang-kadang haji itu wajib berkali-kali, lebih dari sekali, yaitu kalau seumpama dia bernazar atau melaksanakan godok karena haji yang rusak pada haji sebelumnya. Gala sahibu safari subat al-hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajiba fil umrah fil umri ghairu marrah. Jadi haji itu hukumnya wajib, begitu pula umrah dan tidak wajib kecuali seumur sekali. Wa yajibul haji fi mazhabil Imam Syafi'i ala tarahi la ala al-faur. Jadi kewajiban haji itu bagi Imam Syafi'i menurut Imam Syafi'i itu itu alat tarahi bukan al-faur. Jadi nggak harus sekarang juga. Sekarang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan haji, berarti sekarang juga, tahun ini juga harus melaksanakan haji. Tidak. Ailayak samida akharahum alistoah. Artinya, dia tidak berdosa kalau seumpama diakhirkannya, padahal dia sudah mampu untuk melaksanakan haji. Pem. Akan tapi, kalau semua dia meninggal sebelum dia melaksanakan haji, maka dia mulai mampu terhitung dia sebagai seorang pendosa dengan dosa besar. Sehingga apapun yang pernah disaksikan dalam kesaksian di syariat dalam syariatnya itu semuanya ditolak dan di uh, ruddat syahadatuh. Nah, jadi misalnya apa? Pada tahun ini dia punya uang sebanyak 35 juta. Kewajiban haji, uh, eh, ongkos haji kan 35 juta reguler. Tahun ini, tahun ini berapa? Berarti berapa? 2014. Dia tidak mendaftarkan. Sampai 2020 dia meninggal. Berarti kan harus dihajikan haji badalkan kan? Nah, tapi dia terhitung dari mulai tahun 2014 dia seorang fasik. Itulah maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, mata insya nasraniyan wa insya Allah yahudiyan. Kalau orang sudah mampu melaksanakan haji tapi tidak melaksanakannya lalu dia meninggal dunia, maka jika mau dia mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi naudzubillah. Jadi sebuah kewajiban. Galiwa yakunu wajiban al fari fi halatin, tapi kadang-kadang haji itu menjadi harus cepat-cepat dilaksanakan di dalam beberapa hal. Yang pertama izakana godoh. Kalau godoh, haji yang pertama di uh, haji yang pertama rusak karena melakukan suatu pelanggaran haji. Maka tahun depannya harus melaksanakan godoh. Nggak boleh diakhirkan. Yang kedua iza nazarhu kalau dia bernazar. Yang ketiga iza khafal abob. Kalau dia itu takut, dia akan terkena penyakit yang akut. Karena sudah ada eh, apa namanya? tanda-tandanya atau dirinya itu bakat. Misalnya apa? Kena kanker, baru stadium 1. Biasanya akan menjalar dan berkembang menjadi stadium 4 atau 5 itu dalam jangka waktu 5 tahun misalnya. Nah, maka ketika sudah menginjak 5 tahun, tahun kelima dia harus cepat-cepat melaksanakan haji. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau sudah takut terjadi suatu penyakit, pem? maka hukumnya dia wajib cepat-cepat. Bahwa -cepat. al-maradu al-muzmin, yaitu sakit yang lama alladzi yamna'u minal haji yang dapat mencegah kewajiban haji seperti apa seperti stroke akut kanker dan lain sebagainya dan itu pun dengan kesaksian atau pemberitahuan daripada seorang dokter yang stigah yang keempat idza khafal halak ala nafsi umali sedangkan yang keempat kalau seorang itu takut kalau dia tidak cepat-cepat haji, maka dia akan binasa, akan meninggal. Atau hartanya akan binasa, akan bangkrut. Nah, maka tahun itu juga harus dia berangkat haji. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Sampai kemana? Halaman berapa? ada tandanya di sini. Berapa? 111? Hmm, jadi kita baca kitab manakibus solihin supaya kita ingat apa yang kita alami itu belum ada apa-apanya daripada ibadah dan supaya kita tahu bahwasanya mereka itu adalah ahli takwa walul iman sehingga kita bisa meniru mereka bagaimana cara melaksanakan kehidupan ini Galal Imam Syarawi Saya gimana? Hah? Dari atas? wala tutalibuhum. Mana? Woi? Fata? Wa talib nafsak bi ikramika lahum. Wala tutalibhum bi ikramihim laka. Kata di sini di antara mutiara hikmah daripada Imam Abul Hasan Syadili, rahimallahu rahmatul abrar Wa talib nafsak bi ikramika lahum wa la tutalibhum bi ikramihim laka. Tuntutlah dirimu supaya memuliakan mereka. Tapi jangan tuntut mereka untuk memuliakan kamu. Jadi kalau dirimu kamu tuntut untuk memuliakan mereka, tapi kalau mereka jangan dituntut untuk memuliakan kamu. Kemudian la tukallif illa nafsak. Jangan kamu paksa kecuali diri kamu. Nggak boleh menjadikan orang lain terpaksa. Nah, ini adalah sebuah kata mutiara, kata-kata simpel. Kalau dijabarkan jadi banyak panjang. Jangan biarkan orang itu terpaksa, terpaksa ngasih, terpaksa menghormat, terpaksa memuliakan. Nah, itu semuanya kalau dilakukan karena terpaksa itu berarti menandakan kita orang yang berhak melakukan mendapatkan perlakuan itu bukan orang baik. Orang yang baik itu adalah orang yang dilakukan sebuah perbuatan kepadanya dengan penuh keridoan dan kesadaran diri dan kemauannya, bukan karena terpaksa. Itu orang yang baik. Nah, tapi kalau semua orang yang tidak baik, tidak. Misalnya apa? Seorang pembantu akan takut kepada tuan rumah kalau dia itu keras misalnya atau dia tidak berakhlak yang baik misalnya sehingga ngapa-ngapain dia terpaksa Fem, terpaksa bohong terpaksa berbuat begini berbuat begitu karena orang itu ha, karena takut orang itu itu nggak baik berarti orang itu nggak baik akhlaknya gitu Fem, jadilah tukallif ila nafsak jangan kamu paksa kecuali diri kamu sendiri kalau orang lain jangan dipaksa jangan buat orang lain itu terpaksa gitu. Wa in aradta an la yas'a laka galbun, kalau seumpama kamu mau hati kamu itu tidak berkerak. Tidak berkerak atau tidak menjadi apa? karatan gitu loh. Nah, gimana caranya? la yalhaqaka hammun wala karbun dan kamu tidak pernah merasa sumpek, merasa gelisah, merasa galau. Gimana caranya katanya? la yabqa 'alaika dzambun dan kamu tidak pernah berdosa. Bagaimana caranya? Fa'aksir min gauli. Maka hendaknya kamu perbanyak berkata, berucap. Subhanallah bihamdih. Subhanallahil azim. La ilaha illa huwa. Subhanallah bihamdih. Subhanallahil azim. La ilaha illa huwa. Allahumma sabbit ilmaha fi galbi. Waghfir li zambi. Waghfir lil mu'minin wal mu'minat. Wa qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafah. Itu aja bacanya. Jadi setiap hari kita baca ini, maka insya Allah kita tidak akan sumpek, hati kita tidak akan berkarat, dan kemudian kita tidak akan berdosa. Nah, nah, jadi ini penting untuk zaman sekarang ini, karena itulah yang kita harapkan. Apa itu? Subhanallah bihamdih. Subhanallah azim. La ilaha illa huwa. Allahumma sabbit ilmaha fi biya Allah, tetapkanlah pengetahuanku tentangnya di dalam hatiku ilmaha subhanallah wa bihamdi subhanallah azim la ilaha illa huwa itu maksudnya sabbit galbi wa firli zambi wa firli mu'minin wal mu'minat wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazi nastafa wa inarut tasidka fil qawli fa'akthir min jurati kalau kamu ingin selalu berkata jujur maka hendaknya perbanyaklah membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir maksudnya Wain in kal ikhlas fi jami' ahwalik, kalau kamu ingin selalu ikhlas dalam semua urusanmu, semua tindakanmu, fakir min min qiraati qul huwallahu ahad. Wa in aradta nah, kalau kamu ingin murah rezekinya, nah, ketika disebut rezeki langsung lihat semuanya. Nah, itulah kita. Jadi kiblatnya itu kepada materi. Fakir min qiraati qul a'udzu birabbil falak sampai akhirnya perbanyak itu bisa menyebabkan kita murah rezeki wa in aradta salama minasyarr kalau kamu ingin selamat daripada segala macam keburukan fa aktsir min qiraati qul nas ini adalah zikir-zikir atau doa-doa yang berupa ayat Al-Quran atau surat daripada surat-surat Al-Quran yang mempunyai khasiat-khasiat yang sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. وقال الإمام Imam قال gala badum agal سبعون مرة كل يوم إلى ila sab'imiyah. Berkata Imam Sya'rawi berkaitan dengan tadi kan aksir, fa'aksir. Perbanyaklah kan? Nah, perbanyaklah itu berapa? Sekalikah, tiga kali, sepuluh. Katanya, Ogala badum agal iksar sab'una tujuh 70 kali paling sedikit. Tapi yang mau tamat adalah 300 kali. Nah, tapi sini ada yang mengatakan 70 kali ya paling enggak kalau mau taisir rezek, kulaudur Rabbi Falak sebanyak 70 kali. Hmm. Kemudian subhanallah bihamdih. Subhanallah la'azim la ilaha illahu. Allahumma tabbit ilma fi qalbi wa firli zambi wa firli munal minat. Wa gilhamdillahi wa salam. Salamun. Wassalamun ala ibadih ladina astafa. Itu diulang sebanyak 70 kali. Kulla yaumin ila sab'imiyah. Jadi 70 kali paling sedikit sampai 700 maksimalnya. Waqala Syekh Abdul Hasan Abdul Hasan Arba'un la yanfa'u ma'hunna ilmun. Nah ini perhatikan betul ini adalah sebuah hikmah yang keluar daripada mulut yang mulia seorang wali Allah. Yang tentunya sebuah keterusan daripada wahyu kepada para nabi yaitu ilham kepada para wali. Apa itu katanya empat hal tidak akan bermanfaat bagi mereka yang ada empat hal ini tidak akan bermanfaat. Ilmu itu tidak akan bermanfaat. Apa itu kebutuhannya? dunia? Orang kan sudah cinta dunia, mau dinasihati gimana aja tetap. Oh dia begitu karena pengen dunia kita. Oh dia begitu aja ditakwilkan <laughs> karena sudah cinta dunia sih. Jadi jangan kita itu bercinta eh, cinta pada dunia. Kenapa? apa? dunia rasul kulli khati'ah. Jadi caranya gimana? Harus yakin. Dunia itu juga nggak bakal mana-mana. Dan harus yakin. Dunia itu seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Ya gulbnu adam mali mali wa malu. Illa ma'tal tafafnait. Au labis tafablait. Au tasaddaq tafablait. Fama siwa zalika fazahibun au tarikuh linnas. Jadi yang namanya harta kamu itu adalah yang kamu makan sampai habis itu hartamu yang kau pakai sampai usang itu hartamu. Atau yang kamu sedekahkan dan itu kekal di sisinya, itu hartamu. Selain itu, yang ada di rumah itu fazahibun akan sirna. Au tariku linnas atau kau akan tinggalkan untuk orang. Enggak dibilang keluarga, <laughs> ahli waris tapi untuk orang. Nah, itu hakikat dunia biar kita tahu. Nah, jadi kita mencintai sesuatu yang bukan milik kita. Logis? Masuk akal? Kita mencintai sesuatu yang bukan milik kita. <laughs> itu dunia. Nah, makanya terus gimana kita itu me, e, meresapi arti dunia ini. Jadi kita anggap ini adalah sebuah pinjaman. Dunia itu bukan sebuah kepemilikan. Sama seperti kalau semua kalian dijemput pakai mobil pondok. Diantar lagi sampai sama mobil pondok. Anggap seperti itu. Kalau kita punya mobil sendiri nanti, dan semoga itu gampangkan untuk kita semuanya. Nah, kita anggap ini adalah sebuah pinjaman. Kan enak. Jadi nggak ada. Kita itu mau cinta, ya bukan milik kita juga. Kadang-kadang kan gitu. Memang. Nah, jadi kadang-kadang kita itu justru ceroboh di dalam dunia kita. Kenapa? Kalau dunia kita itu bukan milik kita, cuma minjem hasil. Jadi bebannya itu kurang. Nah, kita anggap seperti itu. Karena apa? Kalau kita meninggal sebelum kita menikmatinya, berarti kan itu pinjaman. Pinjaman siapa? Pinjaman ahli waris untuk kita. <laughs> Nah, siapa yang rugi? Kita yang rugi. Gunain. Kalau ada uang, gunain. Mau beli apa-apa dipikir-pikir sampai seminggu, sebulan. Ngapain? Hem, dunia itu kecilkan. Jangan sampai kita itu besarkan dunia. Biarkan dunia itu jadi budak kita. Bukan kita jadi budak dunia. Nah, yang apa kata besok, apa kata besok. Kan Allah Ta'ala firman. Ya Adam, ini ma, ma, to, ma utolibuka li amali godin, fala tutalibni li godin. Wahai Bani Adam, aku tidak pernah menuntutmu untuk berbuat amal kebajikan untuk esok hari. Enggak, aku tidak pernah menuntutnya. Yang hari ini, hari ini. Maka jangan kamu tuntut aku untuk memberikan rezeki yang besok. <laughs> Artinya yang besok-besok. Pasti ada, jangan khawatir. Nah, cuma kita nggak percaya. Ya. Sampai ah, ditumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk. Mau buat apa? Paham? Uangnya banyak, HP-nya jelek. Uangnya banyak, bajunya jelek. Fem, uangnya banyak. Kalau bajunya jelek sodako kan nggak apa-apa. Ini baju jelek uangnya taruh di dalam. Kenapa? Eman biar jadikan modal. <laughs> itu kesian orang yang cuma suruh jaga tok, jaga hartanya doang gitu. Fem, jadi dia nggak ikut menikmati. Cuma jongos tau jongos kan? Suruh ngumpulin kerja, ngumpulin kerja, ngumpulin. Ah nanti sudah banyak mati ya, mati. Ah, itu. <laughs> <laughs> nikmati, nikmati. Satu minggu keluar sama keluarga, beli yang nikmat. Kalau ada rezeki beli, nikmati. Jangan gitu mau di, di apa dipermainkan sama dunia. Dunia sebentar kita cuma mencelok aja, habis itu kita akan tinggal selama-lamanya. Dan cukup sebagai bukti bahwasanya apa yang telah berlalu dari eh, telah telah mendahului kita daripada kaum solihin maupun kaum ashror itu kan mereka bisa jadikan suatu pelajaran. Sebagaimana itu terjadi pada mereka, itu juga terjadi pada kita. Lihat orang-orang kaya itu. Begitu meninggal, dibagi hartanya kepada anak-anaknya. Mana sebutan tentang mereka? Tidak ada sebutan tentang mereka. Iya kalau semua anaknya seperti ayahnya masih disebut. Tapi kalau enggak, enggak ada. Iya anaknya akan dihormati kalau masih seperti ayahnya. Kalau enggak, enggak dihormati. Itu berkaitan dengan dunia. Tapi kalau ulama tidak, ilmu tidak. Oleh karenanya jangan pernah meletakkan dunia dalam hati. Fem. Gimana caranya? Nah, kita kecilkan. Dunia itu kecilkan. Entengkan. Kalau dunia kita ya. Tapi kalau dunia orang lain itu kita besarkan, kita agungkan. Karena itu berkaitan dengan hak adam. Tapi kalau harta kita, tidak. Tapi kita rendahkan. Bahkan ada di antara mereka yang meletakkan hartanya itu di tempat yang paling rendah. Supaya apa? Tafaulan. Supaya harta itu, kedudukannya dalam dirinya itu di tempat yang paling rendah. Jadi nggak bagus kalau kita meletakkan uang itu di atas sini. Atau dalam kitab. Dalam kitab, dari segi kikirnya sampai taruh dalam kitab. Ini kita mulia gitu. Jangan campur aduk sama dunia. Nah, jadi taruhnya di mana? Nah, taruh di tempat yang rendah. Walaupun ada kuncinya. Nah, gitu. Jadi tempatnya yang rendah. Jadi supaya kita merendahkannya. Jangan sampai mengagungkannya. Gitu. Nah, itu artinya dunia itu. Jadi kalau semua ada ada kesempatan kita berbuat baik, gampang keluar. Nah, itu namanya nggak cinta dunia. Tapi kalau semua mau mau keluarnya itu susah banget. Gitu. Nah, seperti sekarang ini kalau sudah jumatan, suaminya berangkat jumatan, titip titip sepuluh ribu, dua puluh ribu, jangan cuma seribu, dua ribu, minimal sepuluh ribu, dua puluh ribu. Ini untuk kamu, untuk kamu. Nah, jadi yang ada di, di di dompet kamu itu itu bukan milik kamu. Yang kamu berikan ke masjid, nah, itu milik kamu. Kok bisa? Jangan emani eh, untuk anakku. Biarkan aku sedikit di akhirat. Biarkan nggak apa-apa. Yang penting anakku banyak. Begitu dia meninggal, tahlil nggak dibacakan. <laughs> sodaku nggak pernah sodaku untuk orang tuanya. Kesian deh. Berapa banyak itu ahli waris itu. Yang begitu kita bagikan harta warisnya, kita bilang, ayo, ente kan dapat uang itu balas, ayo. Kalau gitu gimana? Kalau demi orang tua kamu, sepertiganya ini kita berikan ke masjid atau pondok. Gak ada yang mau, kebanyakan sepertiga. <laughs> Sepertiga kebanyakan gitu. Padahal mereka dapatkan dia balas. Nggak pakai apa-apa. Nah itu loh dunia. Jadi saudara untuk orang tua nggak bakal. Dia dikasih 90 persen. 10 persen nggak mau. Dikasih sama orang tuanya 90 persen. 10 persen untuk, untuk orang tua nggak mau. Sebagai tanda balas jasa orang tuanya nggak mau. Aneh kan? Nah ini terjadi. Biar kita paham. Itu dunia gitu. Jahatnya luar biasa. Sehingga pantas jika Nabi Muhammad SAW bersabda. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ya nanti-nanti apa kata nanti? Yang sekarang-sekarang. Jadi biarkan kita semacam itu. Ada seorang tamu yang mulia, guru, orang alim, hormati. Muliakan. Keluarkan uang kamu. Jangan eman-eman. Karena mereka itu adalah seputar sasaran Nabi Muhammad SAW. Nah, jangan eman, nanti kurang. Uang anak di, di apa di ATM kan 10 juta. Nanti kalau anak ambil 500 ribu nggak bunyi sepuluh juta dong. sembilan juta 500 ribu. <laughs> itu pertimbangan semacam itu. Itu itu dari dunia itu. <laughs> dunia yang ngomong itu. Nah, jadi ingat, kebut dunia, ilmu nggak berguna. Yang kedua nisyanul akhirat, lupa kepada akhirat. Nah, kita ingat gak kepada akhirat? Ayo. Ingat gak kita kepada akhirat? Ingat apa tidak kita itu kepada akhirat? Nah, itu. Kalau kita ditanya semacam itu, ingat gak kepada akhirat? Apa jawabannya? Biarkan kita yang jawab. Ingat nggak pada akhirat? Kalau kamu katakan, ya ingat saatnya. Nah, kapan ingatnya? Jawab, kapan ingatnya? Nah, di sini kan orang kalau sudah melupakan akhirat, maka dia tidak akan bermanfaat ilmu. Dikatakan, enggak saat, ingat akhirat. Akhirat yang mana? Kapan ingatnya? Ya ingat, kapan ingatnya? Akhirat yang mana? <laughs> Jadi pintu akhirat saja kita nggak ingat. Apa pintu akhirat? Apa itu akhirat? Kematian. Ada ingat? Ada ingat nggak? Kira-kira bisa jadi kan jam 4 sore nanti ada yang meninggal di antara kita. Bisa jadi nggak? Dibilang gitu aja sudah ada yang takut. tuh, jangan-jangan aku, jangan-jangan aku. <laughs> Eh, main loh. ah makanya kalau begitu kita harus ingat-ingatin terus. Paham? Nah, kalau kalau kita yang ngomong karena fuzaknya, kayaknya ada ada yang bakal mati nih. Kayaknya, kayaknya ini ada yang bakal mati di antara kita. Dan itu pasti. Kalau nggak 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Atau 30 tahun lagi. <laughs> Kematian. Sesuatu kata kalau disebut itu merinding dengarnya. Kalau kita melihat orang mati, yang dulunya kasar, yang dulunya jahat, nah sekarang kaku begitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. <laughs> Tinggal iya, menunggu nanti. Tinggal tunggu iya. mau dipentung sama malaikat atau enggak. Ingat kan kemarin ini ada kejadian. Iya. Ada seorang istri yang tidak baik. Istri yang durhaka kepada suaminya. Tapi tergantung eh, tapi dia ter, terkadung dapat suami yang enggak baik juga. Kalau dia baik, dia enggak ada dendam suaminya. Kadang-kadang ada suami itu dendam tapi nggak bisa apa-apa karena sudah terkadung takut sama istrinya gitu. Nah ini istrinya nggak baik, suaminya nggak baik. Artinya dia nggak merasa kesihan kepada istrinya gitu. Meninggal, dia tukang sayur. Sudah meninggal. Hari kedua, suaminya itu cari dompet. Cari sana, cari sini, kok nggak ada dompetnya. Cari tempat biasanya simpan nggak ada, di kantongnya nggak ada. Malam kedua dia tidur, mimpi istri yang mengatakan, suamiku dompetmu tertinggal di kuburanku. <laughs> Akhirnya dia ingat-ingat dia juga anak waktu ke kuburan bawa dompet. Kok habis pulang dari kuburan nggak ada? Nah, maka kemudian dia katakan pada saudaranya. Dan kalau kita itu e, ketinggalan harta atau hadar harta di dalamnya itu boleh kita gali lagi. Gitu. Akhirnya bersepakatlah dia dengan saudaranya untuk menggali kembali istrinya itu. Tambah dalam tambah terdengar, tercium baunya gosong. Sampai begitu terbuka, di mana lahat itu e, digali sebelumnya, ternyata kayunya sudah terbakar habis. Kemudian kafannya itu sudah nggak ada lagi, dan badannya semuanya gosong. Baru kapan meninggalnya? Dua hari yang lalu. <laughs> Dua hari yang lalu. Dompetnya masih utuh. Dompetnya nggak ikut terbakar gitu. Tapi kenapa Allah Ta'ala nampakkan ini? Supaya menjadi contoh bagi yang lainnya. Ayo coba, mana yang sombong? Biarin yang mengatakan, wah itu kan ini, ini. Ah, biarin kayak gitu. Nanti kalau di kuburan, kalau bisa ada telepon, kasih tahu sama Ustaz gimana rasanya gitu. <laughs> nah ini kayak gini kan ditampakkan Allah Ta'ala sebagai apa? Peringatan. Inna fi Kala la ibratan liulil albab. Nah, gitu. Jadi ini adalah suatu peringatan bagi yang hidup. Nah, silahkan Terus mau mau mau apa? Mau banggakan siapa? Mau nunggu siapa? Mau minta tolong sama siapa? Udah kayak begini. Nah, padahal ini baru dua hari, <laughs> dua hari langsung gosong. Nah, ini kan luar biasa. Nah, oleh karena itu, jadi hati-hati. Nisyanul akhirah ini hati-hati. Jadi harus ingat kematian. Mau berangkat, nanti coretan terakhir mau beli ini mau beli itu mau beli itu bawanya jangan lupa kematian nah, gitu. biar kita ingat terus Hah? <laughs> Gak apa-apa. Gak apa. <laughs> jadi jadi biar untuk apa? Uh, eh, NB gitu. NB ingat kematian. <laughs> Iya kan? Suatu waktu bisa datang kematian nggak? Iya kan? Bisa jadi. Ya, kita lagi belajar gini, eh nggak taunya ada pesawat jatuh dari sana, masuk ke sini. Wow, kan mati semua kita. bisa jadi kan? Bisa jadi. Kena jantung mati apalagi sekarang banyak zina. Hati-hati. Jadi tersebar zina sama riba. Jadi ya, jadi kadang-kadang sempat mau ngasih tahu aja nggak sempat itu. <laughs> Seperti kemarin ada seorang yang meninggal dunia dalam keadaan mendadak. Di mana subuh sholat subuh sempat jalan pagi sama istrinya sampai kemudian dia berkata pada istrinya, aku nggak enak dadaku, aku tidur dulu ya, nanti jam tujuh bangun nih. Oh iya, tidur. Udah nggak bangun lagi. <laughs> Coba. Yang kayak gini nggak terjadi. Oh itu kan untuk itu saat untuk kita beda. Kita kan guru dalwa. Gitu tah? Nggak ada, nggak ada perbedaan. Mau guru dalwa, mau bantu dalwa, semuanya sama saja. Waktunya faida ja'ajaluhum falaisakhiruna sa'atan walastadimun. Ingat gak berita yang beberapa hari lalu? Seorang pilot Garuda menuju ke Bima. Fem, ada yang mengatakan bahwa saya meninggalnya itu sedang bawa sedang bawa apa? Setir, sedang apa mengobudi Garuda itu. Sehingga ketika turun, dia sudah meninggal. Diteruskan oleh co Ada yang mengatakan tidak, supaya tidak mengganggu kepada reputasi Garuda. Dikatakan meninggalnya setelah sampai dia nggak enak dibawa ke dokter. Lalu dia meninggal dunia. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda. Nah, tapi dia mendadak meninggalnya gitu. <laughs> Jadi sebagaimana itu terjadi, karena ajalnya tiba di situ gitu Makanya ya, ketika ya, kata ya. Nabi SAW, tidak ada satu orang pun yang meninggal dunia. Kecuali pasti dia akan berkata kepada malaikat, berikan aku satu nafas lagi. Satu nafas lagi. Apa kata malaikat? Aku sudah cari di mana-mana nafasmu, nggak ada lagi sudah. Nggak ada lagi nafasmu, sudah terakhir. Di saat itu, tanyakan, ini hartamu yang di bank mau dikemanakan? Waktu sekarat tuh, saya tanyakan, mobilmu itu mau, di, mau diapain? Rem, itu sudah dicap nggak mobilmu itu? <laughs> nah, itu loh. Makanya kata Imam Hasan Basri, kalau ini mau tahu harganya nilai dunia itu tanya sama orang mau mati. Nggak berharga lagi. Pengennya apa? Udah kasihkan pondok semuanya. Ah, nggak boleh dia. Dia hanya bisa bergunakan menggunakan sepertiga. Dua per bukan milik dia lagi. Itu kita. Mau dibohong-bohongi setan. Nah, jangan mau. Jadi yang namanya setan itu sangat mempengaruhi melalui dunia. Dengan dasar begini aja kita ambil sobek kertas warna merah. Ya. Sama uang warna merah. Enak mana lihatnya? <laughs> Enak mana lihatnya? Kertas. Sama-sama kertasnya warnanya merah. Tapi lihat ini yang merah ini. Enak kan mana lihatnya? Nggak tertarik lihat yang sebelah kanan itu. Yang kertasnya. Tuh. Ada setannya. Ada setannya. padahal sama-sama kertas. Tapi, Tapi ha? <laughs> itu. Ha, jadi hati-hati ya. ya. hubung dunia jangan di sini. Dunia taruh mana? Bawa kaki kalau bisa. mem Jadi kalau mau naruh dunia di mana? Kaki. Kalau bisa, kan biasa kan taruh dompet bawa kaki. Jadi cari yang sepatu yang besaran gitu diikat gitu. Ah, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Kalau masih rezeki nanti bakal balik. Kalau bukan rezeki ya bagaimana Itu cuma sebab aja. Jadi tenang kan kita. Kita mau hilang ini, hilang. Kalau rezeki, kembali. bukan rezeki apa kembali? Tidak <laughs> usah Sumpok-sumpok, sudah sumpok, sudah nangis, sudah kesal sini, nggak balik juga. Buat apa? <laughs> Kehidupan ini cuma sebentar, satu kali kesempatan. Terus tambah berlalu, nafasnya berlalu. Jangan berlalu kecuali dalam keadaan senang. Senang dengan Allah, senang dengan agama, senang dengan keluarga, senang dengan saudara. Jangan bikin sumpok. Nah, setan itu yang bikin sumpek itu setan. Nah, ingat ya, dua hal ini. Yang ketiga apa katanya? Wa khawful fakir, takut fakiran. Nah, <laughs> ini kan penyakit ini. Orang kalau takut, penyakit, takut fakiran, nah susah. Kalau mau kasih ilmu susah. Wal dan orang yang putus asa. Ini empat ini kalau ada pada diri orang seseorang maka ilmu tidak akan bermanfaat baginya. Kita minta pada Allah Taala semoga kita termasuk orang yang beriman dan bertakwa. Semoga kita termasuk orang yang berbeda dengan dari kebanyakan orang. Semoga kita termasuk yang minoritas yang selalu mendahulukan ridho Allah dan ridho Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk yang punya hati lapang dengan ketentuan Allah. Semoga kita mempunyai hati yang lebih penuhi dengan keimanan dan ketakwaan serta cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sementara cinta kepada selain Allah dan Rasulnya semoga dihilangkan dari hati kita. Cinta kepada keluarga di tangan, cinta kepada dunia di tangan, cinta kepada semuanya di tangan. Tidak cinta tapi hanya titipan yang kita utarakan dan kita rasakan. Semoga itu yang terjadi pada kita semuanya dan semua keluarga kita dan keturunan kita. Ala hazinnya salihah ala manawsa salih. Al-Fatihah.